Kita masih sampai pada pembahasan al-khair wasar biqadaillah. Kebaikan dan kejelekan itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Abu Bakar Al Ismaili rahimahullah berkata, "Wa yaqulun innal khaira wa syarra wal hulwa wal murra bi qada'in min Allah azza wa jalla." Imam-imam as-salaf ashabil hadis mereka mengatakan sesungguhnya kebaikan dan kejelekan yang manis maupun yang pahit itu dengan takdir dari Allah azza wa jalla amdahu Allah yang mentakdirkannya wa qaddarahu yang mentakdirkannya la yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an illa ma Allah mereka tidak memiliki bagi diri mereka kemanfaatan maupun eh, kemadaratan kecuali apa yang Allah kehendaki wa inna fuqara ila Allah azza wa jalla sesungguhnya mereka adalah orang yang fakir kepada Allah la ghidalahum anhu fi kulli waqtin mereka selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan minggu yang lalu sudah kita sampaikan sarah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Syifaul Alil tentang makna inal khaira wa syarra wal hulwa wal murra biqada' minallahi azza wa jalla. Dan sudah kita sampaikan juga ada ucapan yang bagus dari Syekh Abdul Muhsin al Abad al Bajar tentang hal ini juga eh di situ ada tambahan apa yang belum disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim taala. Maka pada saat ini akan kita bacakan ucapan beliau seorang ulama il hadis di kota Madinah sampai detik ini, Syekh Abdul Muhsin al abad Al-Badr dalam kitab beliau Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani. Dan kitab ini masih kita bahas setiap hari Rabu di Masjid Amin Al-Amin Semampir Tengah. Ya. Beliau ya menjelaskan di sini halaman 99 beliau berkata al iman bil qadar khairi wa syarri hulwi wa murrihi sama dengan ucapan al imam Abu Bakar al Ismaili rahimahullah taala kata beliau ja'a fi hadis Jibril wa antu bil qadar khairi wa syarrihi Ucapan tadi itu berasal dari hadis Jibril tentang apa itu iman. Rasul menjawab, yaitu diantaranya engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Wallah subhana khaliku kulli syai' wa muqaddiruhu. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dia yang mentakdirkan segala sesuatu. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, Allah khaliku kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddara taqdira. Allah juga berfirman, Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia yang mentakdirkannya. Fakulu ma huwa kainun min khairin wa syarrin huwa bi qada'illah wa qadarihi wa masyiati wa iradatihi. Jazakallahu khair. Kata beliau, semua yang terjadi dari kebaikan dan kejelekan itu dengan takdir Allah, kehendak Allah dan ya keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makanya empat tingkatan takdir yang sudah kita sampaikan pada awal pembahasan iman kepada takdir ini harus selalu dipahami dan selalu diyakini ya mengimani tentang ilmunya Allah tentang catatan takdir Allah mengimani tentang masyiat Allah kehendak Allah dan penciptaan Allah ini harus kita apa yakini semua yang terjadi itu sudah Allah ketahui sudah Allah catat itu dengan kehendak Allah dan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita betul-betul paham empat hal ini, kita akan selamat dari segala bentuk penyimpangan dalam masalah iman kepada takdir. Wa amma ma fi hadis Ali radhiyallahu anhu fi du'ai Nabi sallallahu at-tawil, adapun yang ada dalam hadis ya Ali bin Abi Thalib tentang doa Nabi sallallahu yang panjang, di situ ada ucapan wal khairu kullu fi yadaik. Kebaikan semuanya di tanganmu ya Allah. Wasyaru leisa ilaik. Namun kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Kata Syekh Abdul Musin al-Abbad, fala yadullu ala ana syarra la wa khalqihi. Hadis tadi tidak menunjukkan bahwasanya kejelekan itu ya tidak terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu maksudnya. Wa inna ma ma'nahu anallaha la yakhluqu syarran mahdhan. Namun makna hadis Ya Allah, kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu maknanya adalah bahwasanya Allah tidak menciptakan kejelekan yang murni 100%. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya kalaupun ada kejelekan ya kalau bisa dikatakan kejelekannya mungkin 5%, namun 95%-nya itu baik. Ya, sebagaimana penciptaan iblis, sebagaimana Allah menciptakan musibah, itu jelek. Namun ya di balik itu banyak kebaikannya. Eh, sebagaimana obat ada sisi pahitnya, sisi jeleknya, namun kebaikannya luar biasa. Itulah ya makna daripada hadis wasyarru laisa ilaik. Kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menciptakan kejelekan yang murni 100%. li hikmatin ya. Kalau mungkin saya tambahkan makna tambahannya makna berikutnya bahwasanya tidak mungkin ada kejelekan yang tidak ada hikmahnya. Pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Wala yataratab alai faidatun wujuh. Tidak mungkin tidak ada faedahnya. Ya, seperti misalnya ya adanya tikus ya. Ini adalah apa? Ya, jelek namun di sisi lain menguntungkan bagi produk obat apa? Tikus ada manfaatnya ya. Demikian pula eh, di sawah ya, ular itu me, ya membuat orang takut. Namun di sisi lain banyak manfaatnya, membunuh tikus sehingga tikus apa tidak memakan ya padi dan seterusnya. Semua ada hikmah di baliknya. Ya terkadang memang manusia apa tidak semua bisa menalarnya. Akal manusia terbatas. Namun yakinilah semua pasti ada hikmahnya dan pasti semua ada kebaikannya. Kalau ada kejelekan itu sedikit dibandingkan kebaikannya. Wa aidan, eh di antara makna tadi juga, eh makna hadis wa syarr laisa ilaika wa aidan asyar la yudhaf ila istiklalan. Dan bahwasanya kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah secara tersendiri. Eh, makanya dalam doa jangan mengatakan ya Allah pencipta tikus misalnya. Betul Allah pencipta tikus dan semua manusia dan semua hewan eh, dan semua makhluknya. Namun sebagai bentuk adab kepada Allah, eh, kejelekan itu apa? Tidak disebutkan disandarkan kepada Allah secara apa? Tersendiri. Cukup kita mengatakan ya Allah pencipta segala sesuatu. Ya, ini semasa apa? Makna wasyarru laisa ilaika. Kata beliau, maknanya juga adalah kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah secara apa? Tersendiri. Bal yakunu dakhilan tahta umum. Namun hal-hal yang tadi yang jelek itu di bawah ya kata-kata ciptaan Allah secara keumuman. Eh, Kama kala ta'ala sebagaimana Allah mengatakan Allah khaliku kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Allah mengatakan lagi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdirnya. Kata beliau fayu ta'adab ma Allah bi adami nisbati syarwah Allah. Maka secara adab kata beliau tidak boleh kita menisbatkan kejelekan kepada Allah secara sendirian tadi. Ya, kita mengatakan tadi Allah pencipta, iblis Allah ya secara khusus kita ya tanpa ada sebab musabab kemudian kita sampaikan hal seperti itu. Ini adalah bentuk ketidakadanya adab kepada Allah, tidak ada sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada ja'a fi ma dzakara Allah azza wa jalla 'anil jin ta'addubuhum binisbatil khair ilaih oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana sopan santunnya jin, adabnya jin ya dalam masalah ini, yaitu dia tidak menyandarkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara syarra 'alal bina'il majhul. Qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman dalam surat Al-Jin, "Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada." Kata jin, Sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah kejelekan itu yang diinginkan di atas muka bumi ini atau diinginkan untuk penduduk muka bumi ini. Di sini tidak disebutkan ya siapa yang melakukan kejelekan tersebut. Ya sekali lagi Al-Jin mengatakan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah kejelekan itu yang diinginkan bagi penduduk muka bumi. Tidak dijelaskan siapa subjeknya. Namun ketika menyebutkan tentang kebaikan disebutkan subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lagi, "Am arada bihim rabbuhum rasyada." Ataukah Rabb mereka yang menghendaki untuk mereka petunjuk atau kebaikan. Masalah kejelekan dia tidak menyebutkan ya bahwasanya Allah yang menginginkan kejelekan tersebut. Namun dalam urusan eh kebaikan Allah sebutkan jin menyebutkan siapa subjeknya tersebut. Ya, disinilah ya dikatakan tadi kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pembahasan lain yaitu sering ini ditanya tentang masalah bagaimana dengan hadis la yarudul qadha ila doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa ya. Apakah maknanya apa yang sudah di laul mahfud itu bisa berubah ya di laul mahfud misalnya tertulis orang ini ya kaya ya orang ini miskin apakah bisa berubah ya apakah dengan doa langsung orang itu jadi apa mulai dari kaya atau mis, awalnya miskin kemudian jadi kaya eh, kemudian dirubah ya statusnya miskin di laul mahfud menjadi kaya apa maknanya itu eh, kita dengar dari ucapan Syekh Abdul Muhsin Abbad beliau mengatakan Amma kalau saya salam lailatul qada ila doa tidaklah yang menolak takdir kecuali doa wala yazidu fil umur ilal bir dan tidak yang tidaklah menambah memperpanjang usia kecuali kebaikan. Kata Syekh Abdul Musil Abbad, fala dulu ala taghyiri ma fil lauhil mahfud. Hadis ini tidak menunjukkan tentang berubahnya takdir di lauhul mahfud. Makanya kita harus yakini semua yang ada di lauhul mahfud sudah paten, tidak akan mungkin bisa apa? berubah. Semua yang terjadi itu sudah dipaten ke Allah Subhanahu wa taala. Rufiatil aklam wa jafatil suhuf. Telah diangkat pena, telah kering apa? Tinta-tinta. Wa inna ma yadullu ala anna Allah qaddara salama minasyurur wa qaddara asbaban litilka salama. Eh, namun makna hadis itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mentakdirkan keselamatan bagi manusia dari segala bentuk kejelekan dan Allah pula yang mentakdirkan sebab ya keselamatan tersebut. Ya, artinya doa itu termasuk usaha ya sebagaimana orang bekerja. Dengan usaha tersebut, dengan doa tersebut manusia bisa meraih apa yang dia inginkan dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala rentetan itu semuanya sebab dan akibat itu semuanya dengan takdir Allah dan semuanya telah dipatenkan di dalam lauhu al-mahfud ya Wal mana an Allah dafa 'abdi syarran wa dzalika muqaddarun bisababin yaf'alu wa huwa du'a. Ya maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencegah dari hamba itu kejelekan dan Allah pula yang mentakdirkan sebab orang itu selamat daripada Eh kejelekan tersebut diantaranya dengan orang itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh makanya tugas seorang hamba eh dalam masalah ini ya berusaha sekuat tenaga tawakal kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Kemudian serahkan semuanya kepada Allah, terjadilah apa yang terjadi, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya ini tugas manusia. Ya sekali lagi yang pertama berusaha. Eh semuanya ada hukum apa? Sebab akibat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma komin min ahadin illa wakat kutiba makadu fil jati au finnar." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali dicatat eh tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Naudzubillahi min adabin nar. Semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya. Ya, dan semoga Allah mengumpulkan kita di dalam surganya nanti. Kata Rasul sekali lagi, semua manusia sekarang ini ya dan juga sampai akhir zaman itu sudah Allah catat tempat tinggalnya di surga atau di di neraka. Para sahabat bertanya, ya idan natakil alamakat kutip wa najaul aman. Kalau begitu ya Rasulullah, kita bersandar kepada takdir. Ya. Tidak berusaha apa-apa, tidak perlu kita apa? Berusaha. Apa jawab para salam? La malu Tidak, namun beramallah. Ya, berusahalah Fakolun muyassar lima Karena semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma alus saada fayasaruna ila ahli saada Adapun orang yang memang Allah catat dia bahagia, ya Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada kebahagiaan tersebut. Kemudian Rasul SAW membacakan ayat fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Amma man a'ta wa taqa Barang siapa yang dia bersedekah, berinfak, dan dia bertakwa kepada Allah, membenarkan adanya surga, maka Allah mudahkan jalannya kepada apa? Kebaikan tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum sebab akibat, ya. Demikian pula sebaliknya, wa amma al-syaqawa fayasaruna ila ahli asaqawa. Adapun memang orang yang dia dicat Allah taala sengsara, maka dia mudahkan jalannya menuju kepada kesengsaraan tersebut, ya. Ketika dia berbuat syirik, ya, sudah dikasih nasihat, ditegakkan hujah, tetap dia apa? Ngeyel, tetap dia keras kepala, menentang tauhid, menentang dakwah tauhid. Allah mudahkan jalannya menuju kepada apa? Kesyirikan. Ya, minta kepada dukun, ya, minta kepada kuburan keramat. Allah penuhi ke, eh, kebutuhan-kebutuhannya. Dikira itu apa-apa? Benar, ya. Dia korupsi, nggak ketangkap. Dia mencuri, nggak ketangkap. Ya, dia membuat provokasi, sukses Eh jangan dikira itu apa? Kebenaran. Jangan dikira Allah diam. Allah ya yumhil wala yuhmil. Eh kata para ulama, Allah tidak pernah apa? Tidur. Allah tidak pernah diam. Ya, namun terkadang Allah apa? Memberikan jangka waktu. Terus dibiarkan. Ya, biar apa? Semakin ya menumpuk dosanya kesyirikannya, nanti adabnya akan apa? Sangat amat dahsyat sekali. Sana sajijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka sudah lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan langsung Allah ada terkadang. Allah kasih waktu, bahkan apa? Allah bukakan pintu-pintu dunia ya dapat ya jabatan, dapat harta dan seterusnya. Ya. Kemudian kata Allah sampai ketika dia eh, di puncak eh, karirnya, jabatannya, di puncak kesenangan dunianya, ya faid ya nahum kami siksa secara apa tiba-tiba maka dia pun atau mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu namanya istidraj ya Allah kasih apa tenggang waktu, diulur terus, dikasih terus oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya. Eh makanya kata Rasul SAW, "Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ma yuhibbu ala ma'asi innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan hamba apa yang dia inginkan dari urusan dunia, ya, di atas maksiat yang dia lakukan, itu namanya istidraj. Makanya dulu para sahabat eh, khawatir nikmat dunia yang mereka peroleh itu istidrak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terus introspeksi diri. Eh, makanya manusia terus di antara al khawf war roja. Jangan terus roja terus, jangan khawf terus. Antara roja wal khawf, rasa khawatir, rasa apa? Berharap-berharap dari Allah, rezeki yang halal, yang barokah. Namun khawatir juga kalau mendapatkan rezeki tersebut, jangan-jangan ini adalah istidraj. Eh, semakin kita berbuat maksiat, semakin kita apa mendapatkan harta yang banyak. Naudzubillahi min dalik. Ya, jadi kata Rasul SAW, eh, wa am'alu syaqawa fayuasana ila al sakawa. Adapun orang yang dia memang Allah takdirkan sengsara, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke apa? Kesengsaraan tadi seperti contohnya. Eh, datang ke dukun, minta ke dukun, dikabulkan Allah Subhanahu Yang mengabulkan bukan dukun tersebut Allah Subhanahu wa taala sebagai istidraj, ya. Demikian pula datang ke kuburan ekramat, eh, minta-minta dikabulkan, dikira itu benar. Itu padahal apa? ya, istidrak dari Allah Subhanahu wa taala semakin dia apa? dijauhkan dari tauhid nah, ya. Maka sekali lagi jangan pernah kita tertipu dengan keindahan dunia, gemerlamai dunia eh, ya karena bisa jadi itu semuanya istidrak dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik. Maka sifat orang muslim tadi al-khauf wa waraja. Kemudian harus ada usaha. Namun usaha tidak cukup, harus ada apa? Doa Ya, doa doa termasuk apa? Usaha. ehris alamain fauka wasain billah. Berusahalah sekuat tenaga. wasain billah. Minta tolong kepada Allah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, minta untuk disukseskan eh, karirnya, pendidikannya, eh, hidupnya, di dunia wal akhirah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu termasuk rangkaian apa? Rangkaian usaha dan itu semuanya telah Allah takdirkan, Allah catat di dalam Lahul Al-Mahfuz. Kemudian kata beliau, wa kadzalika qaddara an yatula umrul insan wa qaddara an yahsul minhu sababun lidzalik. Allah yang mentakdirkan manusia panjang umur dan Allah juga yang mentakdirkan sebab orang itu panjang umurnya dengan dia berbuat kebaikan, dengan dia menjalin tali silaturahim dan seterusnya. Fal asbab wal musababat kulluha biqada'illah wa qadarihi. Intinya sekali lagi, sebab akibat itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagian makna wasyarru wal khair biqada'illah. Bismillah. bahwasanya kebaikan dan kejelekan semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, la yamlikuna li anfusim dharran wala naf'an illa Allah. Manusia tidak memiliki bagi diri mereka kemadaratan maupun kemanfaatan kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita pernah sampaikan hubungan erat antara iman kepada takdir dengan tauhidullah. Dengan mentauhidkan Allah baik dalam rububiyah ataupun uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat ya. Bahwasanya kalau kita meyakini semua dengan takdir Allah, maka kewajiban kita hanya meminta kepada Allah. Hanya mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh beristighosah eh meskipun kepada malaikat, kepada nabi atau kepada para wali. Ya, karena apa? Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat. Ya, jangankan wali, nabi saja tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat bagi diri beliau. Allah yang mengatakan demikian. Kol la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa Allah mengatakan, katakan wahai Nabi, la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku kata Nabi, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi diriku kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya ya sungguh benar ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu al-qadar ya majarut tauhid. Eh bahwa saya tak iman kepada takdir itu porosnya apa? atau tauhid. Karena dia meyakini sama dengan takdir Allah, maka dia beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qadar, nizamut tauhid. Kemudian kita ingat pula hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang sangat amat ya mulia sekali, yang sangat amat berharga sekali Sebagaimana kata para ulama, sungguh rugi orang yang tidak memahami hadis tersebut. Hadis apa itu? ya Fatka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ada hukum sebab akibat. Kalau kita menjaga agama Allah dengan mempelajarinya, mengamalkannya, maka Allah akan menjaga kita. Ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan selalu ada di hadapanmu. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, Ida sa'ata fas'alillah. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza sa'alta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Kemudian Rasul mengatakan, "Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka." Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul bersatu, bersekongkol untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Namun sebab demikian pula sebaliknya, Walau istama'at ala an yadurruka bisain lam yanfa lam yadurruka bisain illa qad kataballahu alik. Seandainya mereka semuanya kongkol ya untuk mencelakakan dirimu, tidak akan mungkin mereka bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Ini Eh, sebab mengapa kiranya beribadah kepada Allah? Karena Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Sedangkan semua makhluk, baik para malaikat, para nabi, para wali, mereka layam likuna li anfusim dorun wala nafa. Kalau bagi diri mereka saya tidak bisa, apalagi bagi yang apa? Yang lain. Wali yang telah mati, eh dia mati. Untuk mencegah kemarin saya tidak bisa. Bagaimana kita minta kepada apa? Mereka. Eh, ya, naudzubillah min, min dalik. Ya, ini sekali lagi hubungan oh, erat antara iman kepada takdir dengan tauhid al-uluhiyah, beribadahnya kepada Allah semata. Dan sejak kita sampaikan kalau orang itu meyakini seperti ini, maka dia hanya apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafun wa khafuni. Jangan kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh dialah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Kemudian wa innahum fuqara ila Allah azza wa jalla. Sesungguhnya mereka manusia itu selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, seperti yang sudah sering kita sampaikan, eh, kita setiap kali mendengarkan muadzin hayya shalah, kita hanya bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Manusia hanya apa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir eh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia kaya raya, punya jabatan, pasti dia butuh kepada Allah. Dikasih sedikit sakit saja, sudah apa? Nggak ada rasanya harta dan jabatannya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, makanya kita diajari Rasulullah SAW doa, Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, untuk berbuat eh, beribadah kepada dengan sebaik-baiknya butuh ayah eh, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula itulah hikmah di balik ayah eh, digandengkannya ia karena budu wa iya karena sain. Ya, tidak mungkin kita bisa beribadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar rumah, kita mengatakan apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Aku ya mengucapkan bismillah. Bismillah di antara maknanya astainu billah, aku minta tolong kepada Allah. Tawakal tu Allah, aku bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Karena aku apa? Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya kita keluar rumah kita nggak tahu bisa nggak kita kembali ke rumah lagi nantinya ya apalagi dengan ah, banyaknya kejahatan kriminalitas kita nggak tahu kita tawakal kepada Allah Ya, tidak perlu takut, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga Rasul SAW mengajarkan kita zikir ya pagi dan petang ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takinni ala nafsi tarfata ain atau ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Eh ya, birahmatika astaghis dengan rahmatmu aku apa? Memohon pertolonganmu ya asli sya'ni kullau perbaiki semua urusanku wala takilni lana sitar fata ain jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri meskipun apa sekejap mata selalu butuh pertolongan Allah setiap hembusan nafas kita setiap detak ya jantung kita semuanya apa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala manusia fuqara ilallah subhanahu wa taala maka jangan pernah menyombongkan apa yang kita apa? miliki semua dari Allah dan kita la hawla wala quwata illa billah dan jadikan mutu kita kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelianku, hidup dan matiku untuk Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakina lahum anu fi kulli waqtin. Manusia selalu butuh kepada Allah setiap saatnya. Ini pembahasan al khair wa syarru bi qada'illahi azza wa jalla. Masih lama. Bismillah. Ya, kita lanjutkan bab berikutnya An-Nuzul ila sama'id dunia tentang sifat Allah turun ke langit dunia. Kata Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah wa annahu azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunia ala ma sahabil khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila i'tiqadi kaifiyatin atau ya kaifiyatihi dan bahwasanya Allah Azza wajalla turun ke langit dunia sesuai dengan apa yang telah ya sahih daripada hadis-hadis Rasul SAW ya tanpa kita membagaimanakan turunnya Allah ke langit dunia tersebut. Ini masih berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Ya, wajib dalam masa tauhid asma wa sifat kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya tentang nama dan sifatnya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk tanpa membagaimanakan sifat Allah tersebut tanpa kita menyelewengkan maknanya dan tanpa kita pak menolaknya dalam masalah ini Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunia hina yabqa sulusu al-laili al-akhir Rabb kita turun ke langit dunia eh, setiap sepertiga malam yang terakhir. Fayakul dan Allah berkata, man ya yad'uni fa'astajibulah. Siapa yang berdoa kepadaku pada waktu itu, aku akan mengabulkannya. Man ya yastaghfiruni fa'aghfirullah. Dan barang siapa mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ini yang wajib diimani oleh seorang hamba bahwasanya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir tidak boleh menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya apa? makhluk. Ya, kita tetapkan Allah punya sifat turun tadi tanpa menyerupakan dengan turunnya makhluk. Tidak boleh kita membayangkan bagaimana Allah itu turun karena manusia apa? terbatas akalnya dan Rasul tidak menjelaskan bagaimana turunnya Allah tersebut. Yang penting kita imani Allah turun sesuai dengan apa yang Rasul apa? tetapkan. Tidak boleh kita eh, menyelewengkan maknanya. Oh itu yang turun rahmatnya Allah. Kalau antum meyakini seperti itu, naudzubillah min dalik. Ya, apakah Allah, rahmatnya Allah turun ke langit dunia saja? Ya, habis kita mati semua kita. Ya. Karena apa? Kalau tanpa rahmat Allah, nggak akan mungkin kita bisa apa? Bisa hidup. Ya, kita hidup di dunia, bukan di langit apa? Bukan di langit dunia. Kalau yang turun tuh rahmatnya Allah, berarti turunnya sampai kemana saja? Ya, langit dunia saja. Yang Rabbuna Ta'ala ila sama dunia. Kalau diartikan oleh mereka kelompok ahli bid'ah, turunnya itu yang turun adalah rahmatnya Allah. Berarti turunnya sampai apa? Ke langit dunia saja. Naudzubillah min dalik. Ya, nanti akan kita sampaikan. Intinya harus kita tetapkan apa adanya, tidak boleh kita serupakan dengan turunnya makhluk, tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita apa? Nah, nyelewengkan maknanya, mentakwilkan maknanya dan tidak boleh kita menolaknya. Kita tetapkan apa? Apa adanya. Ya ini kita akan bacakan dari sarah kitab yang sudah pernah kita sampaikan. Ini sebetulnya sarah kitabnya ini ya. Kitab yang kita baca ini ini sarahnya. Ya, Syarhu Itiqad Aimatil Hadis yang ditulis oleh Syekh Hamad bin Ibrahim bin Muhammad Al Utsman. Ini sama juga kalau kita baca sarahnya ini ya sampai halaman 600-an. Ya, maka kita tidak bisa menyampaikan semuanya kepada antum. Ini kita ingin bacakan ya sarah dari ucapan beliau tentang Allah turun ke langit dunia. Kata beliau sifatun nuzul sabitatun bil kitab wa mutawatir sunnah wal ijma'. Sifat Allah turun itu telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang mutawatir, banyak periwayatannya dan juga ijma' al sunnah wal jamaah. Adapun dalil dari ayat Allah berfirman, "Hal yang duruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikah." Tidaklah yang mereka tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah eh, ya di balik awan ya, dan juga para malaikat. Allah berfirman, "Wajah Arab buka wal malaku sofan sofat Dan para eh, dan rohmu datang bersama para malaikat dalam keadaan bersof sof Amma sunnah fal ahadis fi mutawatiratun wala raib. Adapun hadis tentang Allah turun ke langit dunia ini mutawatir banyak periwayatannya Kala kawamu sunnah Abul Qasim Al-Asbahani, seorang ulama yang bernama Imam Al-Asbahani yang hidup pada abad 6 Hijriah, beliau mengatakan wa kalun Nabi SAW yanzilullah kulla lailatin asamai dunia rawahu salasatun wa isyuna minas sahabah. Ya, sabda Rasul yang mengatakan Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir itu diriwayatkan oleh 23 sahabat. Artinya ini hadis mutawatir ya diriwayatkan oleh 23 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat wasita wasitanisa ayat 17 dari sahabat laki-laki dan 6 dari sahabat perempuan. qala al-Hafid az-Zahabi rahimallahu Imam az-Zahabi rahimallahu berkata, qad afradtu lahu juz'an. qad dzakartu fi an aksan min isna sahabiyan anin Nabi SAW. Nuzla Rabbi Azza wa Jalla biturukin kesiratin ilaihim. Ya, kata Imam Zahabi, aku telah mengkhususkan buku tentang masalah ini dan di situ aku sebutkan lebih dari 20 sahabat Nabi yang menceritakan tentang turunnya Allah ke langit dunia. Al Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Qalu yanzilu rabbuna kullalat samai dunya fi nahwi salasina hadisan." Eh ada lebih dari 30 hadis tentang hal ini. Adapun ijma' Fakat hakau aksar min imam. Eh, ini banyak diriwayatkan oleh para imam al sunnah wal jamaah. Contohnya Imam Utsman bin Said Ad-Darimi rahimahullah beliau berkata, "Fahadhil ahadits qad ja'at kulluha wa aktsar minha fi nuzul Rabbi tabaraka wa ta'ala fi hadhil mawatin." Bahwasanya hadis-hadis tentang hal ini sangat amat banyak sekali. Wa ala tasdiqiha wal imani biha adrakna al fiqhi wal basar min min masyayikhina. Dan kita telah mendapati para ulama membenarkan hadis ini, mengimani hadis ini. La yungkiruha minhum ahad tidak ada ulama-ulama tersebut yang mengingkarinya. Ini sekali lagi hadisnya ya sahih, hadisnya mutawatir, maka wajib untuk membenarkan hadis tersebut. Kemudian di sini disebutkan ya tentang tuduhan dusta seorang yang bernama Ibnu Batotoh. Ini banyak dinukil oleh ahli bid'ah di antaranya di negeri kita ini yaitu cerita dusta tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala yang katanya dia ya, melihat Syekhul Islam ya khutbah Jumat di masjid Jami Maskus Syria sana ya, semoga Allah ya, menolong kaum muslimin di sana dan meng, ya, memerangi kelompok Bashar Assad dan para sekutunya dan semoga Allah menghancurkan kelompok Syiah di mana saja mereka berada. Ibn Battuta mengatakan, Syekhul Islam Temia mengatakan ketika turun dari mimbarnya mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunku dari mimbar ini. Ya, ini tuduhan dusta al bid'ah kepada Syekhul Islam Temia rahimahullah yang mengarang provokator diantaranya adalah Ibnu Battuta. Sini ingin kita sampaikan wa Ibnu Battuta mimman iftara ala Syekhul Islam fi hada. Ya, Ibn Battuta eh, dia termasuk Eh, pengelana ya, pengembara, suka menulis sejarah cuma banyak apa? Eh, ya palsu-palsunya. Dia di yang membuat kedustaan kepada Syekh Utsman Taimiyah rahimahullah adalah Ibn Battuta. Dia mengatakan, "Wa kuntu idzaka bi fa hadartu yauma Jum'ah." Ibn Battuta mengatakan dalam kitabnya, "Dulu aku pernah berada di Dimaskus. Aku menghadiri khutbahnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pada hari Jumat, wa huwa ya'idun nas dia memberikan apa? Ceramah kepada manusia ala mimbar jami di atas mimbar masjid jami di Maskus. Wa mengingatkan mereka. Fakana min jumlati kalami di antara ucapan Syekhul Islam kata Ibnu Battuta, "Inna Allah yanzilu ila samai dunya kanuzuli hada wa nazala darajatan min darajil al-mimbar." Eh kata Ibnu Battuta Syekhul Islam berkata, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia seperti turunku ini. Ya, kemudian Syekhul Islam turun dari ya tangga mimbar. Ya, dikatakan di sini oleh Ibnu Battuta bahwasanya wasaltu yaumal khamis atasi min syahr Ramadan al mu'azzam ama sittatin wa isyina yakni sab'miya ila Damaskus. Ibnu Battuta mengatakan aku sampai di Damaskus itu pada hari Kamis tanggal 9 Ramadan eh tahun 726 Hijriah. Padahal pada waktu itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah sudah ada di balik penjara. Ya. Di sini perlu kita sampaikan dan dulu kita pernah sampaikan ulama seperti Imam Ahmad, Syekhul Islam, bahkan Nabi Yusuf pernah di penjara. Namun ini bukan dalilnya kelompok teroris. Tidak apa-apa di penjara. Nabi Yusuf di penjara, Syekhul Islam Taimiyah pernah di penjara, Imam Ahmad kita katakan mereka di penjara karena ya memegang teguh kebenaran orang-orang yang dolim memenjarakan mereka. Kalau teroris memang layak untuk dipenjara karena mereka apa? Eh di atas kebatilan. Eh maka jangan tertipu dengan slogan-slogan mereka. Eh biarkan apa dipenjara sebagaimana Nabi Yusuf. Ini beda. Nabi Yusuf, Imam Ahmad, Syekhul Islam mereka alal hak. Eh, ya, yang memenjarakan mereka yang di atas apa? Kebatilan. Namun kelompok teroris mereka memang layak untuk apa? Dipenjara karena mereka membuat eh, keonaran dan merusak nama Islam dan kaum kaum muslimin. Eh, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dipenjara karena eh, hasutan kelompok alil bid'ah kepada penguasa untuk memenjarakan beliau. Ketika al bid'ah tidak sanggup untuk melawan hujah-hujah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, mereka membuat kedustaan, mereka menghasut penguasa untuk memenjarakan beliau rahimallahu taala. Kemudian dibantah ya, ucapan Imam Battuta tersebut oleh banyak ulama, di antaranya Al-Alama Ahmad bin Ibrahim bin Isa, beliau mengatakan wa ghausahu billah min hadal mukadzib, ya. Kita minta tolong kepada Allah untuk Masya Allah, sudah disuruh berhenti. Ya, sahabat. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang datang. Aku lukali hada wa aku da'wana alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mendukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com